Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kemudian dalam rangka mengamalkan sabda Rasul SAW, La yashkurillah ma Tidaklah bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Ustaz Abdul Azim dan juga Al Ustaz Bagus dan Roji yang telah memberikan kesempatan kepada kami di sini untuk bisa bermajlis dengan antum untuk kita sama-sama hadir di salah satu taman surga Allah di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Ikhwani billah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sebetulnya tidak asing kajian kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tema yang telah disebutkan tadi berkaitan dengan sikap alisnya wal Jamaah terhadap pemimpin kaum mukminin. Ini sebetulnya pembahasan yang sudah dimaklumi akan tapi ini sekedar wazakir fa inna kaum mukminin. mu'minin. Bila peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di antara faktor yang memotivasi kita mengapa kita bahas masalah ini yang pertama, karena ini membahas masalah salah satu prinsip akidah alusunah wal jamaah. Yang kita semuanya telah mengaku sebagai alusunah wal jamaah, kewajiban kita harus tahu apa prinsip-prinsip akidah alusunah wal jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa kita membahas masalah ini? Karena para ulama dalam kitab-kitab akidah selalu membawa permasalahan ini sebagai salah satu prinsip dasar al-sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, di antara sebab mengapa kita bahas masalah ini, karena kita telah mengetahui bersama bangsa kita Indonesia sebagai bangsa yang terbesar dalam segi mayoritas penduduknya kaum muslimin sudah memiliki pemimpin yang baru, presiden yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai naungan bagi Islam dan kaum muslimin terutama di negeri kita ini. Ikhwani fillah wa rahimani wa rahmukumullah. Sebagaimana Imam Bukhari berkata, al ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Berbuat. Sebelum kita banyak mengomentari pemimpin kita, sebelum kita banyak menyikapi apalagi baru dilantik, ya maka perlu kiranya untuk kita mengetahui apa sikap yang sebenarnya. Apa yang diturunkan oleh Islam dan sunnah Rasulullah SAW dalam kita menyikapi. Terutama presiden kita, Bapak Joko Widodo, Hafidullah Ta'ala yang baru dilantik ini. Agar sekali lagi langkah kita betul-betul sesuai dengan pengakuan kita sebagai al-sunnah wal jamaah. Kemudian mungkin faktor yang lain yang memotivasi kita membahas masalah ini karena sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin banyak yang belum memahami bahkan terkadang tidak paham kalau pembahasan ini termaktub dalam kitab-kitab akidah al wal jamaah juga termaktub dalam ayat Al-Qur'an termaktub dalam hadis dari Rasulullah SAW dikira ini masalah masa urusan dunia tidak ini masalah apa yang sangat prinsip dalam Islam kalau masalah buang kodol hajat saja, itu sangat dijelaskan dengan gamblang oleh Islam, apalagi masalah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin yang mencangkup masalah kemaslahatan kaum muslimin. Maka tentunya di dalam Islam lebih banyak penjelasannya dibandingkan dengan masalah kodol hajat tersebut. Cuma walakin aksar nasi la ya'lamun. Akan ada kebanyakan manusia tidak memahami. Kalau orang di luar ahli sunnah, kalau di kelompok-kelompok alim bid'ah, memang sudah lumrah kalau mereka tidak paham tentang ajaran ahli sunnah wal jamaah. Namun, ini yang juga memotivasi kita. Mengapa kita membahas masalah ini di saat-saat seperti ini? Dikarenakan ada sebagian mereka-mereka yang katanya mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, mengaku sebagai salafiyin, akan tapi mereka menyimpang dari masalah masalah ini. Menyimpang dalam masalah ini dari akidah al-sunnah wal jamaah. Maka kita berusaha untuk meluruskan hal tersebut agar tidak berlarut-larut. Meskipun kita yakini tugas kita hanyalah wa ma alaina illa al bala. Itu sekedar penjelasan mengapa kita bahas masalah ini. Kemudian ikhwan fillah wa akhwati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, Islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna, kita harus yakin semuanya telah dijelaskan oleh Islam. Tidak ada sesuatu pun yang mendatangkan kemaslahatan, kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin ataupun bagi manusia secara keseluruhan melainkan Islam telah menjelaskan dengan sedalam-dalamnya. Demikian pula tidak ada satupun yang mengantarkan kepada kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kecuali Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah mengingatkan, memperingatkan umat darinya. Sampai-sampai seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al Ghifari Rasulullah anhu mengatakan, Tarakana Rasulullah SAW wa mata'irun yukalibu janai fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman." Tidaklah Rasul meninggalkan kami kecuali telah menjelaskan semua masalah urusan agama ini. Sampai-sampai seekor burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya itu juga telah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau membacakan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Rasul mengatakan, "Ma wa yubaidu minan illa Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dalam urusan agama ini yang mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali telah dijelaskan semuanya oleh ya Rasulullah Alaihi Wasallam. Hal yauma akmaltu lakum Pada hari telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Semua yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mentafsirkan ayat tersebut dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, beliau mengatakan hadi akbaruni amillah ala hadil ummah. Haitu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar bagi umat Islam. Yaitu apa? Allah sempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim. Sehingga umat Islam tidak butuh kepada ajaran agama kecuali agama mereka. Agamanya Rasul SAW. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyyin. Dan mereka tidak butuh kepada Nabi kecuali Nabi mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan lagi, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma wala dina illa ma syara'a. Sehingga tidak ada yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada ajaran agama yang hak kecuali ajarannya Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka ini semuanya harus meyakinkan, harus betul-betul kita tekankan, kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya Islam telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang perkara yang dibutuhkan oleh umat Islam, apalagi yang berkaitan dengan masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Karena kalau salah, maka fatal akibatnya. Pertumpahan darah, eh, terjadinya kekacauan, padahal ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan sama sekali dalam al-Islam. Ikhwan Ibillah, wa rahimani wa rahimakumullah. Apa yang akan kita sampaikan ini hanya sekedar menukilkan dari pembahasan para ulama meringkas dari kajian-kajian mereka dalam kitab-kitab mereka tentang sikap yang bijak, sikap harusnya wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu kita ringkas ada tujuh poin. Yang pertama, menghormati, mengagungkan pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, mendengar dan kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Yang ketiga, sabar terhadap kemungkaran atau hal yang tidak berkenan dari pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, menasihati pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kelima, tidak memberontak atau mendoakan pemimpin kaum muslimin. Yang keenam, tidak memberontak dan yang ketujuh, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi hanya kita ringkas saja dari apa yang telah termaksud dalam kitab-kitab para ulama ya kalau mungkin mau referensinya banyak sekali ya Syarah Aqidah Tahawiyah Al Imam Ibn Abdul Al Hanafi Usul Sunnah Imam Ahmad rahimah kitab-kitab akidah Ahlussunnah Jamaah tidak terlepas dari pembahasan pembahasan ini demikian pula kalau kita mau eh, lihat dalam kitab Sahih Bukhari di situ ada Kitabul Ahkam di situ ada hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah pemimpin kaum muslimin nanti bisa dilihat caranya Ibn Hajar di dalam fatul Bari Demikian pula dalam Sahih Muslim, di sana ada kitab Al-Imarah tentang hari-hari masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Demikian pula bisa dilihat sarahnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Demikian pula kalau untuk ulama kontemporer, eh, silakan bisa dilihat dalam kitab Muamatul Hukam fi Daul Kitab wa karangan Imam al Aziz Abdul Salam bin Bajjat ah, rahimahullah taala. Sangat amat eh bagus sekali. Intinya apa yang kita sampaikan hanya sekedar wa dzakir fa inna mu'min. Peringatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Di sini ingin kita tekankan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Azim tadi, pemimpin yang kita maksud di sini yang pertama yang khalifah. Ya. Kalau tidak ada khalifah misalnya sama dengan presiden atau mungkin raja. Yang penting pemimpin kaum muslimin yang mereka miliki wilayah memiliki kekuasaan, ya. bukan seperti kekuasaannya eh, ISIS, Al Bakar Al Baghdadi yang mereka numpang masih kontrak di situ, ya, tidak punya wilayah, cuma mengaku sebagai khalifah itu bukan eh, khalifah kita. Ya. Yang kita maksud di sini adalah pemimpin kaum muslimin seperti yang kita eh, ya, laksanakan sekarang ini itu menyikapi presiden kita Bapak Joko Widodo Hafizullah Taala. Ya, karena sudah kita sampaikan tadi banyak di antara kaum muslimin tidak memahami bagaimana menyikapi pemimpin tersebut. Apalagi dengan adanya ya, internet, adanya media sosial itu terkadang sebagian kaum muslimin bahkan yang mengaku sebagai salafi lancang untuk apa? Mengomentari untuk mereka menyikapi dengan sikap-sikap yang tidak selayaknya dilakukan oleh ulama atau oleh eh, seorang yang mengaku sebagai alusunah wal jamaah. Di antara yang pertama, poin pertama kita masuk saja langsung yaitu tentang menghormati pemimpin kaum muslimin. Tauqiru walil amr, menghormati pemimpin kaum muslimin. Ini merupakan dasar dari fondasi atau poin-poin yang berikutnya tidak mungkin kita bisa sama wa tanpa kita apa? menghormati terlebih dahulu pemimpin kaum muslimin. Namun sangat disayangkan poin yang pertama ini saja banyak di antara kaum muslimin sudah tidak mengamalkan menghormati pemimpin kaum muslimin. Komentar di sana di sini banyak menyudutkan pemimpin kaum muslimin baik yang sekarang maupun yang sebelumnya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Hafidullah Ta'ala. Banyak sebagai kaum muslimin tidak menjaga lisan mereka untuk mengomentari pemimpin-pemimpin tersebut. Caci makan apalagi yang di luar sana. Ya, ketika demonstrasi misalnya, eh, mereka mengusung ya uh, patung sapi kemudian diberi nama sang presiden. Naudzubillah min dalik, menghinakan pemimpin kaum muslim. Ini suatu hal yang sangat jauh dari ajaran Islam dan dan kaum muslimin. Pernah satu saat seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menghadiri khutbahnya sang khalifah pemimpin pada waktu itu. Kemudian di sebelah beliau ada seseorang yang berkomentar. Mulutnya tidak bisa dijaga. Dia mengatakan, "Undur ila amirina yalbasu thiyabal Lihatlah kepada pemimpin kita ini dia memakai pakaian orang-orang fasik. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang telah dibimbing oleh Rasulullah SAW tahu bagaimana menyikapi akan hal ini. Beliau pun marah, beliau pun murka, beliau pun mengingkari ucapan orang tersebut. Beliau mengatakan uskut, diam engkau. Inilah para sahabat dahulu. Tidak mendiamkan kemungkaran, Apalagi yang berkaitan dengan masalah ini. Tidak bisa diremehkan. Maka inilah juga harus kita apa? Kita ikuti jejak para Rasul Sallallahu dan para sahabat Rasul Sallallahu Kalau ada yang menyimpang dalam masa ini harus kita tegasi. Tidak bisa kita apa? Tinggal diam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Uskut diam engkau." Sami itu Rasulullah alaihi wasallam Kemudian beliau membawakan hadis, insya Allah sudah ada di makalah itu. Rasul mengatakan man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa menghormati pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghormatinya, Allah akan memuliakannya. Namun sebaliknya, wa man ahana sultanallah ahanahullah. Namun barang siapa yang menghinakan, melecehkan, mencela pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Al jazaa min jinsil amal. Balas sesuai dengan amal perbuatannya cepat atau lambat, kalau orang itu menghinakan pemimpin kaum muslimin, entah dengan ucapannya atau dengan tulisannya, maka cepat atau lambat pasti akan mendapatkan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah yang harus kita betul-betul pahami bahwasanya pemimpin kaum muslimin mereka adalah orang-orang yang merupakan ya naungan bagi kaum muslim mereka harus dihormati. Mereka harus betul-betul dimuliakan. Akan tapi, sebagaimana dikatakan tadi, semua harus wasat pertengahan. Harusnya wal jamaah tidak boleh berlebihan. Eh, tidak seperti sebagian kaum muslimin kapal lalu yang eh, waktu kampanye eh, mengibaratkan salah satu cal calon itu seperti Umar bin Ya. Ini apa? Selalu berlebihan. Apalagi belum terbukti. Sholatnya pun masih apa? Gak ketahuan. Kok langsung apa? Ingin dikiaskan dengan Al-Khalifah terakhir Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nauzubillah min dzalik ini berlebihan. Ya. Seandainya seluruh pemimpin kaum muslimin dikumpulkan ya saat ditimbang ya, Umar berkata tidak ada ya eh, sama sekali ya persamaannya. Dalam artian eh, jauh sekali. Ini terlalu berlebihan menganggap pemimpin kaum muslimin ada sekarang seperti Umar bin Jauh. Ini berlebihan. Al-hulu Rasul mengatakan iyyakum wal ghulu fa inna man kana ah, fa inna ma fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. diri kalian daripada berlebih-lebihan dalam segala hal. Karena orang-orang sebelum kalian itu hancur binasa karena bersikap berlebih-lebihan, terutama berlebih-lebihan terhadap ayat eh, pemimpin kaum muslimin. Demikian pula tidak boleh kita meremehkan, mencela, ya, mengolok-olok atau ya istilahnya itu mengotak-atik namanya sehingga dibuat kayak lucu-lucuan. Ya. Ini adalah apa? Penghinaan terhadap pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, "Waman ahana sultan Allah, ahana Allah." Barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, entah dia khalifah, raja, presiden atau mungkin gubernur, ya, maka apa? Allah akan menghinakannya. Di sini kita nukilkan sebagian ucapan para ulama baik dari kalangan as ataupun yang hebat ini. Yang pertama ucapan asyid Muhammad bin Salih al himin Rahimullah taala. Beliau mengatakan, "Allah Allah fi fahmi haji salafi salih fi ta'amul sultan Eh bertakwalah kepada Allah di dalam memahami manhaj salaf as salih dalam bermuamalah dengan pemimpin kaum muslimin. Artinya salafus salih telah memberikan kepada kita teladan contoh yang baik bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin. Ini pembahasan bukan masalah kontemporer, ini masalah apa? Masalah yang sudah ada sejak zaman dahulu sekala, zaman para salaf salaf soleh, para sahabat tabi'in maupun tabi tabi. Kemudian kata beliau, wa alla yattakhid min akfa'i sultan sabilan li isaratin nasi wa ila tanfiril qulub an ulatil umur. Janganlah seseorang itu menjadikan kesalahan pemimpin sebagai jalan untuk apa? Menimbulkan fitnah terhadap manusia dan untuk menjauhkan hati manusia dari pemimpin kamu. muslim. Harus kaum muslimin didekatkan dengan pemimpin kaum muslimin. Harus ada tolong menolong antara rakyat dan pemimpin kaum muslimin. Ta'awun alal birri wa taqwa. Itu yang diinginkan. Fahada ainul masada. Kalau ada orang yang ingin menjauhkan rakyat dari pemimpinnya dengan mencaci makinya, mencelanya, dan ini sangat disayangkan, bukan terjadi pada mereka-mereka yang alim bid'ah ataupun mereka-mereka yang sudah ketahuan sesatnya. Bahkan kalau kita lihat di dunia maya sekarang, ya, sebagian websitenya teman-teman yang mengaku sebagai salati, ya, mencantumkan aib pemimpin kaum muslimin, mencela habis-habisan, mengkritik habis-habisan. Padahal kata Asyik, Muhammad bin Saimin, fahada ainul mafsada. Ini adalah apa? Sumber kerusakan. Ya. Dan sempat ya, makanya ini termasuk yang memotivasi saya untuk mengangkat masalah ini. Ketika kita nasihati, sempat ngotot. Ya. Katanya dia, yang penting ada kemaslahatan. Yang penting umat tahu kesalahan pemimpin. Nah, udah bilang Padahal ini mengaku sebagai al mengaku sebagai salaf. Namun apa? Tidak paham. Ini menyelisihi dakwah salafiyah, menyelisihi akidah al-sunnah wal jamaah. Kata Syekh Utsaimin, itu bukan eh, kemaslahatan, ainul masada. Ini adalah apa? Sumbernya kerusakan. Kalau rakyat sudah benci terhadap pemimpin kaum muslimin, tidak akan lagi ada akan watoa mendengar dan taat. Eh, maka akan hancur. Dunia ini akan hancur kaum muslimin. Makanya harus dipahami. Fondasi yang pertama, memuliakan pemimpin kaum muslimin sesuai dengan kedudukan mereka. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian kata beliau wa ahadul usus ala titah bial fitnah tu Kalau presiden, pemimpin kaum muslim dicaci maki, maka ini merupakan salah satu sebab eh, fitnah di tengah-tengah manusia. Kama anna min al-qulub ala alaulatil amr yoh syarra wal fitnata wal fawdah. Sebagaimana kalau hati manusia didoktrin terus ya untuk benci kepada pemimpin kaum muslimin, itu akan menimbulkan kerusakan, kejelekan, fitnah dan kekacauan. Makanya, eh, kalau kita lihat di beberapa negara yang ada sekarang ini, eh, negara kaum muslimin mengalami banyak eh, kehancuran, kekacauan. Eh, di Mesir di antaranya, bagaimana negara yang eh, dulunya baik dalam segi keamanannya, ketentramannya, namun ketika eh, sebagian kaum muslimin terprovokasi dengan orang-orang yang jauh dari ajaran salaf soleh. Mereka dia ya perintahkan untuk membenci pemimpin mereka yang terjadi kerusakan sampai detik ini. Dan itulah yang sebetulnya kalau kita lihat dalam sejarah merupakan perbuatan seorang Yahudi yang menyusup dalam Islam yang merupakan ya kalau masih masih Rasulullah yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini adalah provokator pertama dalam apa? sejarah Islam dan kaum muslimin. Dia yang dulu memprovokasi rakyat untuk kudeta mendemo Al Khalifah Rasid Utsman bin Affan radhiallahu anhu sehingga terjadi apa? Kudeta berdarah, pembunuhan terhadap Al Khalifah Rasid bin Nurain, menantunya Rasulullah SAW, salah satu sahabat yang jadi masuk surga. Dikarenakan apa? Itu masyarakat diprovokasi untuk membenci Al Khalifah Rasid tersebut. Sehingga apa? Terjadi pembunuhan terhadap beliau. Ini permasalahan yang tidak bisa dipilihkan. Pembahasan yang mencakup pertumpahan, pertumpahan darah. Ya. Namun sangat disayangkan, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, bahkan yang mengaku ahli sunnah pun tidak memahami eh, prinsip yang seperti ini. Memuliakan pemimpin, pemimpin kaum muslimin. Ya, kemudian ucapan yang kedua dari seorang ulama salaf yang bernama Sahal bin Abdullah Tasuri rahimahullah Beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'azzamu sultana wal ulama. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka itu memuliakan pemimpin dan para ulama, umara wal ulama. Dan kata beliau, fa in abdamu hadain aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau kaum muslimin mau memuliakan dua golongan manusia ini, umara wal ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Namun sebaliknya kalau mereka sudah eh, tidak menghormati, memuliakan pemimpin kaum muslimin, kita lihat di beberapa negara yang telah terjadi kudeta yang telah terjadi, perengsekan terhadap pemimpin kaum muslimin, kekacauan yang ada. Bahkan apa? Kita pun pernah merasakan seperti itu di era reformasi misalnya. Ya. Apa yang terjadi? pertumpahan darah yang terjadi ya kemerosotan dalam segala bidang dalam masalah keamanan dan sebagainya ya. mungkin yang pernah ya hidup pada waktu itu dan bisa me, ya, membedakan dengan sekarang dengan objektif maka dia akan betul-betul memahami bagaimana ya, kerusakan yang timbul ya, dikarenakan celahan terhadap pemimpin kaum muslimin reformasi yang jauh dari Islam dan ajaran sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Dulu kita tidak pernah mengenal ya, yang pernah hidup pada waktu itu zaman Bapak Soeharto rahimahullah taala bisa merasakan bagaimana keamanan. Tidak ada demonstrasi. Betul tidak yang saya ucapkan ini? Sekarang tiap hari demonstrasi. Eh, ekonomi semakin apa? Merosot karena apa? Banyak yang eh tidak bisa datang ke kantor, terlambat datang sebagainya Gitu ya, dulu kita masih pernah ingat ya kalau dulu waktu kita SD pernah melihat dunia dalam berita. Ya. Di sana, di dunia lain sana, dunia barat sana, kekacauan di mana-mana, demonstrasi dan sebagainya. Eh sempat orang tua kita mengatakan, Alhamdulillah negara kita aman. Ya. Itu masih tengiang dalam telinga saya. Aman tidak ada demonstrasi kekacauan seperti itu di luar eh, negeri sana. Namun ya sekarang orang tua merasakan bagaimana ya nikmatnya dulu dengan keamanannya. Inilah akibat apa? Reformasi. Akibat eh tidak menghormati pemimpin kaum muslim. Padahal sungguh benar sebetulnya ucapan yang mengatakan Bapak Soeharto bawa bangunan itu benar. Eh, ya, kalau kita pak mau objektif, mau betul-betul membandingkan eh, ya, zaman dulu dengan zaman sekarang. Namun kalau Allah sudah terjadi. Intinya jangan sampai kita masuk apa? Eh, ya, lubang biawa dua kali. udah bilang mendalik. Namun, sekali lagi perlu untuk kita saling hak watawa watawasabil sabar. Kata beliau, wa ini sakafu bihadain aksadu dunia wa akhirah. Namun kalau kaum muslimin mereka meremehkan, melecehkan, mencaci maki, mengolok-olok eh pemimpin kaum muslimin, presiden kita misalnya, maka yang ada adalah apa? Aksadu dunia wa akhirah. Mereka yang merusak dunia dan akhirat akhirat mereka. Paling tidak ya meskipun tidak kelihatan kerusakan eh, secara materi, namun paling tidak kerusakan moral, paling tidak kerusakan akidah, kerusakan menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Yakinilah bahwasanya setiap penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW pasti akan mendatangkan apa? Kebinasaan. Rasul mengatakan taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariya la yazibu anha illa hari. Aku tinggalkan kalian Eh, di atas Islam yang putih bersih malamnya seperti siangnya. Tidak menyimpang darinya kecuali akan binasa. Yakinilah, cepat atau lambat, menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW pasti akan mendatangkan apa? Kebinasaan. Tanpa disadari, kaum muslimin harus yakin kalau mereka menyelisih sabda Rasul, menyelisih sunnah Rasul, pasti akan ada apa? Kebinasaan. Sedikit atau banyak, cepat atau lambat. Apalagi Allah juga mengatakan faliyah dari ladina yukhalifuna amrihi bahwa fitnatun aw azabun azim. Maka berhati-hatilah mereka-mereka yang menyelisih sunnah Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab, azab yang besar. Nauzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itulah di antara cara untuk kita terhindar dari musibah tersebut, pahala kata tersebut, kewajiban kita mengikuti sunnah Rasul, di antaranya apa? Memuliakan pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan hadis, "Wa man akrama sultanallah, akramahullah." Barang siapa memuliakan presiden kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, maka apa? Allah akan memuliakan mereka. Namun jika tidak, wa man ahana sultanallah, Allah." Namun barang siapa yang mencela pemimpin kaum muslimin, maka Allah akan apa? mencelanya atau menghinakannya, Allah akan emang eh, membinasakannya. Nauzubillah min Kemudian yang kedua, di antara prinsip al-sunnah wal jamaah. Sikap al-sunnah wal jamaah dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin yaitu asam wa ta'afin ma'ruf, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf yang tidak bermau maksiat. Insya Allah ayatnya jelas yang kita tulis Anisa ayat 59 Allah mengatakan ya ayuhalladina amanu ati Allah wa rasul walil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Di antara tafsir para ulama tentang ulil amri yaitu al ulama wal umara. Namun yang kita pertegas di sini tentang masalah al umara. Ya, mereka termasuk ulil amri yang Allah perintahkan kita untuk mentaati mereka. Namun sekali lagi dalam hal yang yang ma'ruf, jangan salah paham, yang ma'ruf dan mereka adalah pemimpin muslim. Ya, bukan orang kafir. Nanti akan kita jelaskan apa perbedaan kalau dipimpin oleh orang kafir dengan orang muslim. Ya. Intinya yang dimaksud di sini ulil amri minkum minal muslimin. Eh, ya, dari kaum muslimin bukan orang kafir. Wajib untuk kita apa mendengar dan taat kepada perintah mereka yang yang maruf. Oleh karena itulah kata sebagai ulama tafsir di antara hikmah mengapa tidak disebut kata-kata ati ulil amri. Kalau ati Allah wa ati Rasul ada kata-kata apa? Atiu Taatilah Allah, taatilah Rasul. Sedangkan ulil amri tidak ada kata-kata ati ulil amri. Itu kata pak ulama jana hikmahnya karena ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin tidak mutlak, namun muqayyad, ya terikat dengan ati Allah atau Rasul. Kalau perintah pemimpin kaum muslimin tidak menyelisih ati Allah atau Rasul, maka wajib untuk dilaksanakan. Namun kalau menyelisihi, Rasul mengatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memasyati Allah al-Khaliq. Ini harus dia tanamkan, dicamkan, jangan disalah pahami. Bukan kita taat kepada semua perintahnya. Baik yang ma'ruf atau punya muka tidak. Yang kita taat yang yang ma'ruf saja. Yang baik-baik saja yang tidak berbau kemaksiatan atau dalam hal yang mubah. Wajib untuk kita apa? Mentaati mereka. Kemudian ada mungkin syubhat ya dari sebagian kaum muslimin terutama kelompok pergerakan orang-orang haroka Eh, mereka mengatakan yang kita taati itu kalau yang berhukum dengan hukum Islam. Eh, kalau pemimpin tersebut berhukum dengan hukum Allah, kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, eh, meskipun baik, perintah itu tidak boleh kita apa? Mentaati mereka. Maka jawabannya adalah sabda Rasul SAW yang ada di makalah itu dalam hadis eh, riwayat Al Bukhari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan saya kuno badi umara yasannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak eh berpegang dengan petunjukku dan tidak memegang sunnahku. Dan tentunya hukumnya Rasul, sunnahnya Rasul, petunjuknya Rasul adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya Rasul ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Man yuti rasulah Fakat apa Allah? Barang siapa taat kepada Rasul, ya taat kepada Allah. Hukumnya Rasul, sunnah Rasul adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul SAW mengingatkan bahwasannya akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukumnya Rasul SAW. Bahkan lebih dahsyat dari itu. Rasul mengatakan, "Wa sayakumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil ini. Dan akan muncul di tengah-tengah pemimpin-pemimpin tersebut, pemimpin-pemimpin yang berarti setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang keji, yang kejam, yang bengis, yang zalim. Ya. Sampai diibaratkan seperti tadi. Pemimpin-pemimpin yang apa? Berhati setan dalam jasad manusia. Sahabat Rasulullah SAW perawi hari ini yang bernama Hudzaifah Radul anhu mengatakan, Fakai asna'u in adrabu dzalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kalau aku mendapati pemimpin yang dolim seperti itu, yang tidak berhukum dengan hukum Allah seperti itu, apa sikapku? Apa aku kudeta? Harus aku caci mati? aku demonstrasi? Apa jawab Rasulullah? Tasma wa Tetap engkau mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Wa in bazah ruka, wa ukhida maluka. Meskipun dirampas hatamu, dipukul punggungmu, isma wa Rasulullah apa tetap menekankan tasma wa tuti isma wa Dengar dan taati perintahnya. Tentunya dalam hal yang yang Ini adalah apa? Sikap yang eh, bijak dari Rasul SAW menghadapi pemimpin yang yang dot Meskipun apa pemimpin tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah, selama dia masih pemimpin Muslim, ya, wajib didengar dan taati bagaimanapun keadaannya. Dia mungkin memiliki pemikiran yang bid'ah, atau memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat misalnya ya atau dia berbuat maksiat selama dia masih muslim kewajiban rakyat kaum muslimin mendengar dan kepada kepada mereka ini adalah apa petunjuk Rasulullah SAW meskipun mungkin rasanya pahit ya namun ya hufatil jatuh bil matahari. surga di ini yang yang tidak mengenakan hati nggak terima namun harus kita tundukkan dengan apa sabda Rasulullah SAW innama qaulal mu'minina idza du'ila Allah wa rasul yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru untuk mengikuti ya apa yang Allah putuskan ya hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Ini sikap orang-orang yang ber, beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday wa rasuli. Wahai orang beriman, eh jangan engkau mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ini ucapan Rasul untuk kita tetap mendengar dan tak kepada pemimpin kaum muslimin bagaimanapun keadaannya. Meskipun dia adalah seorang yang sangat zalim. Selama dia masih muslim, kewajiban kita asam wa afil bin ma'ruf. Tidak boleh kita apa? menghinakannya, tidak boleh kita melecehkannya, apalagi naudzubillah min dzalik, mengkudeta dan seterusnya. Kemudian juga ya ada syubhat dari sebagian kelompok haroka atau sebagian kaum muslimin mereka mengatakan yang wajib kita dengar dan taati itu kalau pemimpinnya dipilih lewat jalur yang syar'i. Padahal di negeri kita tidak demikian. Bagaimana ya, kita bisa mendengar dan taat? Ya, tidak ada ketaatan kepada mereka karena mereka dipilih lewat jalur yang tidak tidak syar'i. Maka sekali lagi kita hanya punya kalau Allah wa kalau Rasul. Kita tidak bisa apa? Dalam urusan agama hanya pakai akal-akalan. Ad-din laisa birrai. Kata Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'i, la kana asal khuffi aula bil masli min a'la." Seandainya agama itu dengan akal-akalan, dengan otak saja, maka apa? Membasuh eh, sepatu khuf ya pada waktu wudhu itu yang paling tepat yang atas atau yang bawah kalau sesuai dengan akal. Yang bawah kan tempat apa? kotor. Namun karena agama dengan wahyu, sami nawabana, Yang dia usap yang yang atas. Itulah agama. Bukan dengan akal akal Namun bukan berarti kita menanggalkan akal. Tidak. Akal. Sebagaimana al sudah wajah bersikap pertengahan. Akal tidak boleh kita tinggalkan. Namun kita tempatkan pada tempat. Kita nggak boleh meremehkan akal, menanggalkan akal sama sekali. Kita juga tidak boleh berlebihan. Kita tempat, tempatkan pada apa? Pada tempatnya. Ya. Apalagi kalau bertentangan dengan dalil, kita tinggalkan akal tersebut. Maka Jawaban kita adalah subah tadi, kalau pemimpin itu dipilih dengan jalan yang tidak syar'i, kata mereka tidak perlu untuk kita taat. Maka jawabannya sama dengan tadi sabda Rasulullah saw. Kita ingat Rasul mengatakan dalam hadis yang dikenal dengan hadis Irbat bin Sariyah, "Usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'amara alaikum abrun habati." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah ya dan mendengar serta taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun pemimpin tersebut dari budak Ethiopia Habasyah di sini apa Rasul mengatakan meskipun pemimpin itu dari budak Ethiopia padahal dalam hadis yang lain Rasul mengatakan al a'immatu fil Quraisy pemimpin kaum muslimin itu harus dari Quraisy ya pemimpin itu di antara syarat sahnya dari Quraisy apa atau mungkin bisa dikatakan yang lebih syar'i atau yang syar'i dalam memimpin memilih khalifah pemimpin kaum muslimin dari bangsa Quraisy. Al a'immatu fi Quraisy kata Rasulullah. Namun di sini mengapa Rasul mengatakan meskipun dari budak Ethiopia harus bisa hati. Di sini ada eh, pembahasan yaitu intinya apa? Bagaimana menjamakkan, eh, mengkompromikan dua hadis ini. Yang satu mengatakan pemimpin harus dari bangsa Quraisy, sedangkan yang kedua mengatakan eh meskipun dari budak Ethiopia. Kata Aceh Abdul Husin Abbas, ada empat cara mengkompromikan dua tim. Yang pertama, kata-kata wa in ta'amara abnahabati, meskipun dari budak Ethiopia. Ini sekedar mubalaghah, penekanan untuk kaum muslimin tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Siapapun orangnya, penekan ini balaghah. Meskipun terkadang tidak terjadi, dan tidak harus terjadi. Contoh misalnya yang serupa dengan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awal abidin. Katakanlah, jika Allah punya anak, aku kata Rasul tetap akan beribadah kepada Allah. Mungkinkah Allah punya anak? Hah? Jawabannya? Yakin? Kok ragu begitu? Hah? Kok nggak serempak gitu? Hah? Berapa persen yakinnya? Hah? Masih ragu-ragu. Dalilnya mana kok nggak mungkin? Lam yait walam yula Yang tegas begitu. Masalah akidah, lam yait walam yula tidak mungkin. Namun Allah mengatakan jika Allah punya anak, kata Rasul, aku akan menjadi apa? Yang menyembah Allah pertama kali. Apakah mungkin jadi ya, tidak mungkin? Namun ilmu balaghah untuk penekanan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk apa? Tidak seandainya meskipun punya anak tetap Allah yang berhak untuk apa? Disembah. Seandainya. Namun apa? Tidak harus tidak mesti terjadi. Sama dengan tadi. Wa in ta'amara alaikum abadi. Meskipun ya tidak mesti terjadi. Namun seandainya terjadi wajib tetap untuk dijaga dan dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua katanya para eh, Syekh Abu Abbas cara menyamakan hadis tersebut yang mengatakan meskipun dari budak Ethiopia itu bisibari maka ya dilihat dari masa lalunya dalam artian dulu dia eh, secara asal dari bangsa kue namun karena ditawan oleh musuh dia jadi budak yaitu budak apa itu pia padahal aslinya itu dari bangsa bangsa Quraisy maka tidak bertentangan dengan hadis al matufi fi fi Quraisy meskipun apa Awalnya dari bangsa Quraisy kemudian ditawan menjadi apa? Budaya Ethiopia kemudian kembali lagi merdeka menjadi bangsa Quraisy lagi. Yang ketiga, cara mengkompromikan menjamakkan kata beliau yang wajib dari bangsa Quraisy itu kalau al khalifatul a'zam, pemimpin tertinggi yang menguasai dunia sebagaimana Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, al khulafa ar-rasyidun, mereka dari bangsa Quraisy. Maka itu yang merupakan apa? Pemimpin yang betul-betul sesuai dengan sabda Rasul tadi ala imatu Quraisy. Adapun gubernurnya misalnya, wakil-wakilnya mereka boleh dari selain bangsa bangsa Quraisy. Makanya Rasul mengatakan wa in ta'amara akum abun habasi itu maksudnya bukan pemimpin tertinggi namun apa? gubernur. Itu juga apa wajib ditaati. Namun apa tidak sebagaimana ala imatu Quraisy yaitu khalifah yang harus syaratnya dari bangsa Quraisy. Yang keempat, Kata beliau, cara mengkompromikan yaitu bahwasannya sang budak Ethiopia ini betul-betul betul budak Ethiopia. Namun dia pak mengkudeta, memberontak, memberontak itu salah. Namun sepakat harusnya wajama mengatakan kalau dia sudah menjadi pemimpin menguasai maka wajib dibayat dan didengar serta saat perintahnya. Caranya apa tidak? Tidak cara dia mengkudeta. Namun ketika sudah menjadi presiden, sudah menjadi pemimpin, sebagaimana kata Imam Ahmad Rahimah dalam Al-Usul Sunnah, maka wajib untuk apa? Didengar dan ditaati perintah. Ini yang keempat yang intinya. Bahwasanya apa? Meskipun cara tidak syar'i, namun kalau sudah jadi, maka wajib tetap apa? Didengar dan ditaati. Jadi, terpandangkan subhat yang mengatakan mentaati pemimpin itu harus dari yang dipilih lewat jalan yang syar'i tidak. Meskipun asalnya, acaranya, pemilihannya itu tidak syar'i, namun kalau sudah dipilih dan sudah diakui oleh kaum muslimin, maka berhak dia untuk didengar dan di ditaati perintahnya yang yang ma'ruf. Ini poin yang yang kedua. Sekarang kita pindah kepada poin yang ketiga. Bersabar atas kezaliman pemimpin kaum muslimin. Ikhwani billah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah Sabar memang senjata utama kaum muslimin dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Entah berkaitan dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Makanya Allah mengatakan wa tawassabil haq wa tawassabil sabar wa basyiris sabirin. Ya ayyuhalladzina amasbiru wa sabiru wa rabitu. Eh banyak ayat-ayat tentang kesabaran. Bahkan Imam Ahmad mengatakan di dalam Al-Qur'an itu lebih dari 90 tempat dalam ayat dalam surah Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban untuk kita apa? Bersabar. Apa ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar itu kurang lebih ada 90 tempat. Ini menunjukkan akan pastinya sabar. Di antaranya Allah mengatakan intas intas biru watataku la durukum kaidun Jika kalian bersabar, kalian bertakwa kepada Allah, tidak akan mungkin makar makan musuh-musuh Allah bisa mencelakakan kalian. Tinggal kita yakin atau tidak sehingga kita mengamalkan atau tidak. Meskipun orang kafir menguasai senjata di dunia ini, menguasai ekonomi di dunia ini, kalau kita bersabar bertakwa kepada Allah, ya, janji Allah pasti akan turun. Tidak akan mungkin mereka bisa apa? Mencelakakan Yakin ya dengan firman Allah ini? Hah? Harus diyakinkan. Ya, dan harus betul-betul dipraktekkan. Intas biru bersabar. Jangan tergesa-gesa. Eh, sebagaimana kelompok teroris inginnya apa? Ngebom sekali, langsung berdiri daulah Islamiyah. Langsung apa? Tegak khilafah anubuah. Ini khayal. Eh, orang yang apa? Eh, terlalu berkhayal. Tidak bersabar. Rasul di kota Mekah 13 tahun. Eh, beliau berdakwah kalimat tauhid la ilaha Allah. Banyak para sahabat ditindas, bahkan ada yang dibunuh. Mereka siap berjihad, namun karena belum mampu untuk berjihad, tidak ada kewajiban berjihad dengan dengan senjata pada waktu itu. Bersabar dahulu. Demikian pula sekarang kaum muslimin. Kaum muslimin sekarang perlu kesabaran. Sabar jauh, Namun bersabar bukan berarti apa? Pasrah begitu saja. Ada usaha. Namun yang syar'i. Intas Intasbiru wa, wa intasbiru wa tattaku. Jika kalian bersabar bertakwa. Takwa dengan arti yang sebenarnya. Ikhlas dalam beribadah. Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Pasti musuh yang akan mungkin mencelakakan diri kalian. Bahkan Allah tekankan dalam ayat selanjutnya. Eh kalau tadi Ali Imran ayat 120 saat 25 nya Allah mengatakan, "Bala intasbiru tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati Jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah, musuh mengepung kalian. Eh sudah mau, eh dihancurkan kaum muslimin. Namun kalau kamu muslimin bersabar bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan lima lima ribu malaikat, ya Bihamsina, 50 malaikat yang dibisa dibisangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat saja tidak bisa menghancurkan eh, pasukan kufar, apalagi apa? 50. Namun masalahnya, sudahkah kita bersabar? Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun intinya sabar dan sabar. Di apa? Sabar dalam apa? Menghadapi pemimpin yang dolim apa yang tidak kita sukai. Secara kepribadian kita nggak suka. Cuma kalau sudah jadi pemimpin kaum muslimin, tidak kata tidak ada kata apa? Suka tidak suka harus suka. Ini adalah perintah Allah dan Ar Rasulullah SAW. Ini bukan masalah apa urusan pribadi, ini masalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Masalah agama, masalah akidah semua jamaah. Kalau ada pemimpin itu tidak eh senang eh kita dia berbuat demikian demikian kebijakannya sebagian eh jaga eh mulut kita jaga eh lisan kita jaga anggota badan kita jangan sampai mengucapkan berbuat yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tugas masing-masing. Biarkan mereka yang di atas eh punya pekerjaan. Kita juga banyak pekerjaan. Ya. Seorang itu harus tahu diri di mana dia itu. Jangan tiap hari eh kerjaannya beri koran, mengomentari kebijakan pemerintah. Siapa Anda? Pengamat bukan juga. Ya kan? Pejabat juga bukan. Ya, bisanya apa? Eh, ngomentari aja. Coba kalau naik. jadi ketua RT saya sudah Udah bilang mendarik. ya, kesahnya ya kan? apalagi jadi nah intinya bersabar dan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya Rasul mengatakan eh, lihat hadisnya itu man ro'a min amiri an yakrahuhu falyasdir barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai bersabar jangan seperti yang telah terjadi pada zaman Abu Bakar tadi mengomentari dengan komentar yang yang kecil. sampai apa Abu Bakar marah uskut eh, diam jaga lisan Ya. Bukan hanya apa? Dilarang menggunjing sesama saudara kaum muslimin. Ya, dilarang lebih lagi kalau menggunjing apa? Pemimpin kaum kaum muslimin. Rasul mengatakan sekali lagi, man ra'a min amri sya'an yasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabarlah, tahan lisan, tahan anggota badan. Fa inna man farqal jama'ata sibran, famata famitatan jahiliyah. Karena barang siapa memisahkan diri daripada kepemimpinan kaum muslimin, dan dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Mati dalam keadaan dosa besar kata ulama, bukan berarti dia murtad. Namun sangat disayangkan hari-hari seperti ini diarahkan kepada ya tokohnya siapa? Ya kelompok apa? Eh, ya iya, antum yang lebih tahu daripada antum. Eh, ya tetangga dengan mereka. ya ini adalah yuharifuna al karimah an ini untuk pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin LDI atau jamaah Islam. Namun untuk apa? Eh, pemimpin kaum muslimin. Ya, secara apa? Keseluruhan, bukan pemimpin gerakan-gerakan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Intinya harus ada kesabaran menahan diri. Jangan apa? Sedikit-sedikit komentar. Eh, presiden pidato dikomentari kayaknya masya Allah ulama ya. Ini ya, di antara apa? fitnah dunia yang ada sekarang ini mudah orang untuk berkomentar terhadap kebijakan pemimpin kaum muslimin. Kita lihat ucapan ulama salaf terdahulu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang ulama tadi beliau mengatakan, "Wallahi, lau anna nasa idza ubtulu min kibal sultanihim fasabaru ma labisu an yarfa Allah dzalika anhum." Demi Allah, seandainya manusia bersabar ketika mereka ditimpa musibah berupa pemimpin yang dolim, maka secepatnya Allah akan mengentahkan musibah tersebut dari mereka. Namun kata beliau, wadarika anu eh, wadzalika anam yafdaun ala sayf Namun mereka ini lebih senang untuk menumpahkan darah, menghulurkan pedang, maka mereka pun eh, diserahkan kepada pedang tersebut. Tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW untuk bersabar. Kalau yang kata beliau, Wallahi maja'u biyaumin khairin qat. Maka demi Allah, mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, makanya kalau kita lihat eh, stiker di sebagian eh, truk itu kan, apa tulisannya? Hah? Enak zaman sapo? Eh, iya. Hah? Iya. Kalau orang itu mau jujur, ya, dia pasti akan apa? Betul-betul meyakini itu yang hak. Ya. Namun karena kesombongan terkadang mereka tidak mengaku. Maka inilah yang eh, dikatakan oleh Imam Al Hasan Al Basri sungguh benar ya apa yang beliau ucapkan bahwasanya ketika mereka tidak bersabar mengadakan kudeta melengserkan pemimpin kaum muslimin mereka apa mendapatkan musibah yang lebih dahsyat daripada kezaliman pemimpin tersebut. Sekali lagi contohnya, kalau mau objektif di Mesir sana. Ketika yang Usi Mubarak yang menjadi presiden masih keamanan sangat terjaga, ya kan? Keamanan pertumpahan darah masih bisa apa? Ya diminimalkan. Namun ketika dilengserkan, kemudian ya, muncul pemimpin baru Muhammad Mursi, kemudian dilengserkan lagi, tidak akan ada puas-puasnya. Berapa puluh orang, berapa ratus orang yang sudah meninggal, meninggal dunia. Kekacauan sampai detik ini masih belum berakhir. Demikian pula di eh, Libya. Ini eh, sekali lagi bukti apa yang dicapai oleh masa dahulu bahwasanya kalau kaum muslimin tidak mau bersabar menghadapi pemimpin yang dolim, maka kerusakan yang lebih besar yang mereka akan eh, akan rasakan. Nau min dzalik. Kemudian kita pindah kepada ucapan ulama yang lain Al-Imam Ibn Abi Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Sarah Tawiyah Beliau mengatakan wa ammaluzumu ta'atihim wa injaru li ya yatarattab al khuruj min ta'atihim mafasi di ada ma yahtulu min jaurihim. Kata beliau, Adapun mentaati pemimpin kaum muslimin meskipun mereka adalah orang yang dolim, ya itu lebih baik karena kalau mengkudeta mereka itu akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar daripada kezaliman mereka. Iya betul itu mungkar, itu betul zalim wajib kita ingkari. Bukan berarti kita bersabar itu ya mengingkari. Semua kemungkaran, siapapun yang melakukannya harus diingkari. Cuma caranya saja yang harus apa? Sesuai dengan eh, jalan yang syar'i. Harus apa? Kita ingkari. Ada pemimpin yang berbuat zalim, kita ingkari dalam hati kita. Eh, namun apa? Tidak sampai keluar dengan lisan kita, tidak sampai keluar dengan anggota badan kita. Karena apa? Eh, sudah ada jalurnya, ada tata caranya, sudah ada adab-adabnya. Tidak begitu saja kita apa? Mengingkari tanpa tanpa ilmu, tanpa adab. Kemudian kata beliau, bal fi sabri ala jawrihim takfir sayiat wa mudo'afatul ujur. Bahkan ketika kita bersabar menghadapi kezaliman pemimpin itu, itu merupakan bentuk penghapusan bagi dosa-dosa kita dan dilipatgandakannya pahala kita. Karena apa? Fa inna Allah masallatum alaina illa li fasadi a'marina wal jazaa' min jinsil amal. Karena tidaklah Allah memberikan kepada kita pemimpin yang dolim tersebut. Itu tidak lain dan tidak bukan sebabnya karena dosa-dosa kita juga. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kita diberikan musibah, apapun bentuk musibah itu sebabnya apa? Coba dosa kita. bakum min musibatin maka sahabat aidikum wa ya'fu an Di dalam musibah itu menimpa diri mereka kedua karena sebab dosa-dosa mereka. Di antara bentuk musibah adanya pemimpin yang beri itu musibah dan sebab utamanya dosa kita semua. Dan itu yang ya sama dengan yang diucapkan oleh Imam Nabil is dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaktubun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang yang dolim di atas yang lainnya karena perbuatan mereka. Jadi kalau ada pemimpin yang dolim, itu sebab utama yang bawa itu banyak yang dolim. Kalau yang atas banyak korupsi, apa yang bawa tidak ada yang korupsi? Hah? Tidak ada yang korupsi? Iya. Tidak beda, bahkan lebih banyak. Iya. Kalau kita lihat di pasar misalnya, wailulil mutafifim yang korupsi apa? Ya timbangan. Eh bahkan lebih parah dari itu bukan eh, ya, daging saya dikorupsi, jalil pun dikorupsi. Ya kan? Berapa ya dai dari penyesat umat? Banyak dalil-dalil apa? Mereka korupsi tidak mereka sampaikan kepada umat. Dipakai potong ditinggalkan yang yang lain itu korupsi dalam masalah apa? Jalil. Ya. Eh, intinya apa? Bahwasanya kezaliman pemimpin sebab utamanya kezaliman yang di bawah. Maka jangan salahkan yang di atas saja. Eh harus apa? Yang bawah introspeksi maka jangan khayal ya kita ingin punya pemimpin karena Umar bin Khattab sedangkan orang-orang yang seperti yang ada sekarang mustahil ya pemimpin itu kayak siapa Umar bin Khattab kalau tidak salah ada Eriwayat eh, riwayat dari Ali bin Abi Thalib ketika itu dia bin protes oleh sebagai rakyatnya inginnya apa pemimpinnya kayak Umar bin Khattab Abu Bakar Siddiq kata Ali bin Abi Thalib ya kalau kal, ya kalau mereka jauh itu rakyatnya harus sahabat Rasulullah ya Mengapa muncul Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab? Karena rakyatnya siapa? Para sahabat, khairun nas. Pemimpinnya juga apa? Baik. Pada waktu zaman Ali bin Abi Thalib sudah banyak orang-orang yang sudah menyimpang. Maka apa? Tidak sama tentunya dengan zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Kemudian apa solusinya? Rakyatnya dolim, pemimpinnya dolim juga. Apa solusi untuk mengentas kedoliman tersebut? Kata Imam Ibn Abil Is, fa'alaina al-ijtihadu fil istighfar wa taubati wa islahil amal. Maka kewajiban kita solusinya bersungguh-sungguh untuk beristighfar, bertobat dan memperbaiki amal kita. Kemudian ingat ya, kalau mungkin bisa dikatakan ini sebuah kaidah. Faida aradar ra'iyatu an yatakhallasu min zulmin amil zalim falyatrukuz zulman. Maka ini ucapan emas dari Al-Imam Ibn Abi Is Allah. Apabila rakyat ingin terbebas, merdeka dari kezaliman pemimpin yang dolim, maka mereka jauh lebih yang harus meninggalkan apa? Kezaliman. Karena memang sebagaimana kata Al-Khalifah Al-Mansur ketika dia dikeluhi tentang sebagian gubernurnya oleh rakyatnya, beliau mengatakan kama takunu yuwalla Bahwasanya pemimpin itu cermin rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, yang muncul cermin juga apa? Baik, antum ngaca. Antum ngaca Allah mukanya, ya wajahnya. Eh, kalau antum ngaca apa yang muncul? Wajah yang lain atau wajah antum? Eh sama, pemimpin cuma kedemikian kata Pak ulama. Bahwasanya kama kuno, yuwalla alaikum. Pemimpin itu cerminan rakyat rakyatnya baik, yang muncul cermin itu akan baik. Demikian maka rakyat itu baik, insya Allah pemimpinnya juga akan apa? Eh, baik. Karena Allah telah mengatakan juga, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tentunya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka apa? merubah diri mereka sendiri. Kemudian pindah poin yang keempat. itu menasihati pemimpin kaum muslimin. Seperti yang kita katakan tadi, bukan berarti kalau kita bersabar, kita diam pasrah. Namun tetap akan ada usaha. Namun tentunya usaha yang syar'i. Niat yang baik harus dengan cara yang yang baik. Di antaranya apa? Setelah kita mengetahui pemimpin tersebut tidak berbuat yang baik, berbuat dolim, maksiat, menyimpang dari agama Allah, tugas ya kaum muslimin watawasabil hak watawasabil sabar. Rasul mengatakan adin nasihat. Agama adalah apa? Nasihat. Rasul ketika ditanya, liman untuk siapa nasihat tersebut? Di antaranya di matin muslimin. Nasihat tersebut untuk ya, pemimpin kaum muslimin. Mereka berhak untuk apa? Dinasihati. Mereka bukan malaikat yang masuk dari kesalahan. Mereka manusia biasa. Maka tugas kita menasihati pemimpin kaum muslimin. Akan tapi ya, masalah nasihat menasihati untuk pemimpin kaum muslimin ini ada aturan mainnya. Tidak sembarangan. Semuanya ada apa? Al-ilmu qabla qawli wal, wal amal. Di antaranya apa? Dengan ucapan yang lemah lembut yang ini yang Allah gambarkan lewat dakwanya, nasihatnya, dua nabinya, Nabi Musa, Nabi Harun kepada siapa? Fir'aun. Allah mengatakan, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas Apakah Allah mengatakan ya caci maki dia? Padahal ini ada pemimpin yang paling kufur, Firaun. Siapa yang nggak tahu tentang Firaun? Ada yang nggak tahu tentang Firaun? Ya, apa mau dikenalkan dulu? Hah? Semua tahu bagaimana eh, pemimpin yang sangat kufur ini. Namun Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, fakula lahu kaulan layyina." Ucapkanlah kepadanya, wahai Musa dan Harun, kaulan lain ucapan yang lemah lembut. Ya, Mudah-mudahan dia bisa apa? Ya, men, me, me, mengingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang paling kufur pun diperintahkan Nabi Musa untuk berucap yang lemah lembut. Apalagi pemimpin kaum muslimin. Dulu kita ingat, ya masih waktunya Bapak Abdurrahman Wahid dulu ada, ya mungkin antum tahu panglima laskar jihad, ya siapa itu? Itu sangat jahat ucapannya terhadap Presiden pada waktu itu madal masih apa? Masih Muslim. Apa katanya? Ya, Presiden Sinting. Ya, itu yang masih ada ya diingatan kita pada waktu dia apa? Berjumpa. Ini sangat jauh dari ajaran salafus Salih. Makanya kita mungkin bisa katakan beberapa tahun ini dakwah salafiyah mengalami krisis dalam artian eh, krisis masalah manhaj akidah wal jamaah, terutama dalam masalah hal seperti ini. Ya. Meskipun ya sudah di luar jangkauan sekarang sudah. Ya kan? Intinya apa? Telah banyak penyimpangan eh, penyimpangan-penyimpangan. Meskipun pada waktu itu dia mengakui Ahlus wal Jamaah dan anak buahnya juga apa? Mengakui dia sebagai panglimanya al Sunnah jauh ajarannya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Eh, mencaci maki presiden. Bagaimanapun keadaan presiden itu tidak boleh dicaci maki seperti Ini Fir'aun mana yang lebih baik? Ya? Dengan presiden kaum muslimin Eh jauh, ini orang kafir. Tetap dimintakan Nabi Musa, Nabi Harun untuk mengucapkan ucapan yang lemah, lembut. Bukan dicaci maki seperti itu. Apalagi yang lebih baik dari itu. Namun inilah sekali lagi terkadang bisa kita katakan krisis manhaj yang ada pada sebagian ya orang yang mengaku sebagai alusnya wal jamaah ataupun dai-dai asalafi. Kemudian setelah lemah lembut, eh, cara yang kedua harus dengan ya empat mata berdua tidak di hadapan umum tidak disebarkan aib pemimpin kaum muslim di depan umum jangankan ya pemimpin kaum muslimin Imam asasi ya Imam asasi seorang ulama al-Jawal Jamaah dengan keilmuan beliau dengan ketakwaan beliau beliau mengatakan dalam bait syairnya dalam Diwan Syafi'i beliau mengatakan sa'amadni binuthika fintiradi Wajanibni nasihata bainal jamaati. Kalau engkau mau menasihati aku, nasihati berduaan dengan. Dan jauhkanlah menasihati di hadapan umum. Padahal siapa? yang Syafi'i. Namun beliau tahu, inilah nasihat yang akan masuk ke dalam hati manusia. Jika apa secara berduaan. Apalagi pemimpin kaum muslim yang mereka punya kedudukan. Ya, lebih layak lagi. Makanya di sini Rasul SAW mengatakan man aroda an yang soha lidi sultanin fala yubdi alaniyata. Barang siapa yang menginginkan untuk menasihati pemimpinnya, maka jangan dia dapat umum, jangan di internet, jangan di mimbar mewah bebas. Itu yang kita sangat sayangkan. Ya. sempat kita sekali lagi sudah kita ceritakan tadi. Kenapa kok kita mau bersemangat bahas masa ini? Karena sangat memprihatinkan. Seorang dai yang banyak karang kitab-kitabnya di internetnya, di webnya itu disebutkan kritikan terhadap sp terhadap pemimpin kaum ini Kita nasihat kita bawakan hari ini. Jalannya apa? Akal. Mengatakan yang penting ada kemaslahatannya. Kita sampaikan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina adil wa rasulih. Tetap mengatakan yang penting ada masalah. Mana itu salafinya? Mana itu kalau Allah wa kalau Rasul? Katanya salafi, katanya ya di antara manhaj salafi apa? mendahulukan ucapan Allah Rasulnya ketika disampaikan ini hadisnya dilarang menyebarkan aib pemimpin tetap ngotot sampai detik ini kalau anda buka webnya tetap eh, kritikan kritikan terhadap presiden kaum muslimin presiden kita baik yang kemarin maupun yang sekarang ya naudzubillah min dzalik maka ini sekali lagi kita sangat prihatin krisis manhaj akidah al-sunnah wal jamaah padahal ini sesuatu yang sudah dimaklumi ya kalau kita jauh belajar ini sudah maklum lah dilarang mencela pemimpin kaum muslimin di hadapan umum apalagi di internet berapa ratus ribu yang bacanya berapa ratus ribu yang akan membencinya eh, membenci presiden tersebut Ini eh, sekali lagi Rasul mengatakan dengan jelas dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh al bani rahimahullah taala dalam kitab Edilal eh, Jannah di takhrij kitab sunnah oleh Imam Ibn Abi Asif Rasul mengatakan man arada an yang salizul sultanin fala yumri ala niyata. Barang siapa menghendaki untuk menasihati pemimpinnya, maka jangan di atas umum fala yumri ala jangan di internet, jangan di demonstrasi, jangan di mimbar-mimbar bebas, di kajian dan sebagainya. Karena kata beliau, wal yakhud biyadih, ambil tangannya fayak luapihi, berduaan dengan pemimpin tersebut. Fa'in qabila fada, jika diterima, itu yang diharapkan. Namun kalau dia diterima, qad kana ladzi yang penting sudah gugur apa? kewajiban wa ma alaina illa al bala. Ya. Jangan ngotot kalau diterima, cari jalan pintas. Ya, tetap ikhlas dan ittiba kita pegang. Jangan hanya niatnya baik, namun cara sarannya tetap salah. Man amila amra laisa ali amruna bahwa bahwa raddun. Caranya apa? Ini. Eh, tidak apa? Tidak di hadapan umum. Kata Pak Ulama nanti akan disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas. Yang eh, kita baca sekarang. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata Asy-Syaikh <clears throat> Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata, "Laisa min manhaj salafi atas tashhiru bi uyubil Yang memperhatikan bukan termasuk manhaj salaf mengobral aib pemimpin kaum muslimin. Menampakkan aib pemimpin kaum muslimin bukan manhaj salaf meskipun terkadang yang melakukan orang yang mengatakan salafi. Itu adanya ajaran bukan salafi meskipun mungkin orangnya masih salafi. Cuma adanya wajib kita ingkari kalau dia apa? Mengobral ayat pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi harus tegas ini apa? Mencoreng nama dakwah salafiyah. Ini adalah krisis manhaj eh, dalam akidah al-sunnah wal jamaah. Kata beliau bukan termasuk manhaj salaf mengobral menampakkan ayat pemimpin. Wajib dari manabir atau menyebutnya di atas mimbar-mimbar bebas. Kalau seperti sekarang ini berapa orang yang mendengar kalau kita mencela pemimpin? Nah, bagaimana kalau di internet? Eh, bagaimana kalau di dunia maya? Mungkin bisa jutaan yang bisa apa? terpengaruh. Maka eh, bertakwalah mereka-mereka yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Eh, faliyah dari ladin yukhalifun amrihi antusibam fitnatun aw alim. Kemudian kata beliau, li'anna kayu yuhdilal inqilabat. Eh, mencaci maki menyebarkan ayat pemimpin di hadapan umum itu bisa mengakibatkan kudeta wa adami sam'i wa ta'fil ma'ruf akan menjadikan manusia tidak lagi mau mendengar taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf wa al khurud ala yadur wa la akan mengantarkan kepada kudeta yang tidak bermanfaat namun akan apa bermadarat walakin tariqatul muttaba'ah inna salafi an-nasihatu fima ini Baina wa baina sultan. Kata beliau, akan tapi jalan yang terbaik solusi menasihati pemimpin yaitu menurut salafus soleh menasihati antara mereka berduaan dengan pemimpin tersebut. Ini sekali lagi yang ya naudzubillah min dalik. Ada sebagian mereka-mereka yang mengaku dai salafi dai al jamaah yang ya jauh dari ajaran as-salafus soleh seperti ini. Wal batu ilaih. Kalau tidak bisa langsung datang, pakai apa? Tulisan. Apalagi pada waktu saat lalu, eh, presiden kita Bapak SBY ya, Hadilah Ta'ala membuat apa? Eh, SB kan? SMS ya. Bisa kita sampaikan. Kalau nggak nyampe sudah wa ma'alaina illa anbara layu yukalifun nasan illa us'aha fattakullaha masatatu. Nah, ya. Jadi intinya apa? Yang penting niatnya ikhlas, caranya juga apa? Ittiba. Jangan cari jalan pintas wa au ittisal bil ulama alladzina yatasilna bihi atau minta tolong kepada ulama yang mungkin eh, bisa sampai kepada mereka untuk ulama tersebut menyampaikan nasihat kepada para al -umat. intinya dalam Islam itu mudah sebetulnya la yukallifullahu nafsan illa us'a tidak bisa berjihad dengan senjata ya jangan nekat jangan apa cari jalan pintas bom bunuh dan sebagainya malah apa eh mencari nama Islam dan kaum muslimin cari jalan yang yang syar'i tidak ada jihad dengan pedang, jihad dengan Al-Qur'an. Ketika Allah ma, eh, tidak memerintahkan jihad dengan pedang kepada Rasul di kota Mekah, Allah tak memerintahkan jihad dengan apa? Bil Qur'an. Allah berfirman, "Wajahidhum bihi jihad dan katira perangilah orang musyrikin." Yaitu di kota Mekah, bihi dengannya. Kata Abdul Abbas, "Ai bil Qur'an." Dengan Al-Qur'an. Ada jalan yang lain yang yang syar'i. Eh, jangan cari jalan jalan pintas. Kemudian kata beliau, hatta yuwajja ilal khair. Eh, sehingga ulama itu akan menasihati pemimpin untuk disampaikan kebaikan kepadanya. Yang kelima, <clears throat> mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ketika kita sudah tahu pemimpin itu berbuat yang dolim misalnya, ada yang menasehati, tidak cukup. Namun apa diri dengan dengan doa. Rasul SAW bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbuna wa yuhibbunakum waktu selalu alaihi wa selalu alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian ada yang kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian. Ini yang apa? Diharapkan kaum muslimin ada kecintaan, ada pemulihan terhadap para pemimpin kaum muslimin, bukan kebencian. Kemudian waktu selalu alaihi. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Namun sebaliknya, wasiraru aimatikum alladzina yubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka, mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Yang diinginkan oleh Rasulullah di sini apa? Eh, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Yang itu sekali lagi bukan hanya sekejar ya dijadikan eh sekejar eh rutinitas saja tidak, namun lebih dari itu, bahkan ulama menjadikan pembahasan ini, poin yang kelima ini sebagai garis pemisah antara al-sunnah wal jamaah dengan al-bid'ah. Ini masalah prinsip, bukan masalah apa? Khilaf ijtihad Eh, masalah apa? Prinsip al-sunnah wal jamaah sampai-sampai al-imam al-barbahari menjadikan masalah ini sebagai pemisah, garis pemisah, pembeda antara siapa al-sunnah, siapa al-bid'ah. Beliau mengatakan wa idza ra'aita rajula yang eh, wa idza etarajula ya jauh ala sultan falam ana sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan atau melaknat pemimpin tersebut, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu, dia adalah alif bisa. Namun sebaliknya, wa idza etarajula ya jauh ala sultan fa'lam anna sahibu sunnah Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, itu adalah tanda orang itu sebagai alusnya wal jamaah insya Allah. Itu kata Imam Al-Barbahari. Ini masalah apa? Masalah prinsip. Ya, kalau ada orang mencaci maki, mendoakan, ya, ini ada ada ciri-ciri alil alil bidah. Alusnya wal jamaah mendoakan pemimpin kaum muslimin. Sampai-sampai Imam Ahmad atau Khudair bin Iyad mengatakan, "Lau kana li mustajabah la ja'atu sultan seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kamu muslimin. Aku akan berdoa kepada Allah untuk Allah apa? Memberikan kebaikan kepada pemimpin kaum muslimin tersebut dengan doa yang mustajab tersebut. Sama ketika ditanya bagaimana bisa demikian, kata beliau, kalau doa, eh, doa yang mustajab itu untuk aku, manfaatnya untuk aku saja. Namun kalau untuk pemimpin kaum muslimin, kemaslahatan, kebaikannya akan mencakup kaum muslimin dan negara kaum muslimin. Itulah para salafus soleh yang tidak egois, yang tidak memikirkan diri sendiri, namun memikirkan umat Islam. Eh, di antaranya apa? Kata beliau, seandainya aku punya doa yang mustajab, doa yang mustajab satu saja, aku akan berikan untuk pemimpin kamu. Eh, kalau kita mungkin, ya, anak mau doa untuk bisa punya rumah, punya mobil mewah, punya istri empat, itu kan? Eh, ya, namun eh, beliau tidak. Eh, beliau mengatakan doa tersebut untuk apa? ya untuk pemimpin kaum muslimin karena kemaslahatannya lebih mencakup kaum kaum muslimin semuanya. <clears throat> ya, kita agak cepat sedikit poin yang keenam tidak memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Dalilnya itu sudah kita sampaikan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu kata beliau bayakna Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan bayakna rasami wa ta'a fi mansatina wa makrahina wa usina wa yusina wa asatin alaina wa alla nunazi al amra alahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan kata Ubadah bin Samit kami dahulu pernah membaiat Rasul yang dibayar adalah Rasul dan Khulafa Rasul, pemimpin kaum muslimin. Eh, bukan pemimpinnya ISIS. Yang mereka apa? Wilayahnya saja masih apa? Masih numpang di Irak. Eh, bukan eh, bukan tempat mereka itu. Eh, kok mengaku-ngaku sebagai apa? Eh mengaku sebagai khalifah. Itu khalifah tidak tidak sah. Bahkan Syekh Abdul Musin Abbad Hafizullah Ta'ala ketika ditanya bahwasanya ada sebagian orang Saudi atau pemuda Saudi membaiat khalifahnya ISIS, beliau mengatakan bayau syaitan. Mereka membayat setan. Ya. Setan minal minal in. Yang namanya setan itu ada dua. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan apa? Manusia. Jangan tuh merah tuh. Manusia kok dikatakan setan, iya. Allah yang mengatakan demikian. Setan itu ada dari kalangan manusia. Wa kadzalika ja'anna likulli nabiyyin aduan sayatin al-insi wal jinni yuhi ila ba'din dzukhrul qawli Demikianlah kamu jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Itu di antara apa? Setan dari kalangan manusia, khalifahnya ISIS Abu Bakar al-Baghdadi yang sangat jauh dari Islam dan sunnahnya Rasulullah alaihi wasallam. Maka tidak aneh kalau Syekh Abdul Abbas, pakar al-hadis abad ini di kota Madinah beliau mengatakan bahaya syaitan Kata Ubadah bin Samin, kami membaiat Rasul untuk mendengar dan taat dan juga kepada pemimpin kaum muslimin dalam eh, keadaan kita bersemangat atau dalam keadaan kita eh, terpaksa, dalam keadaan kita susah maupun senang, dalam keadaan untuk kita lebih mendahulukan pemimpin kaum muslimin. Demi yang eh, intinya di sini wa ala nunazil amru alam. Kata Ubadah bin Samin, dan kami membaiat Rasul untuk kami tidak mengkudeta, tidak melengsarkan pemimpin kaum muslimin Kecuali kata Rasulullah kalau kalian melihat apa? Kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Pak ulama, selama pemimpin itu masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka, haram dilengserkan. Ya, tapi dulu Bapak Soeharto, ya, yang melengserkan itu telah menyelisih ajaran Rasulullah. Itu haram dilengserkan. Karena apa? Masih muslim. Ya. Seperti juga Husni Mubarak. Ya, pemimpin muslim bagaimanapun keadaannya Arab dikudeta. Ya, Rasul yang mengatakan demikian. Syarat pemimpin itu boleh dikudeta kalau dia apa? Kafir tua dari Islam murtad atau memang dia bukan kaum muslimin. Itu syaratnya apa? Sudah boleh dikudeta. Namun ada syarat yang kedua, yaitu apa? Dipertimbangkan masalah dengan mafsadahnya. Kalau para ulama telah bersepakat eh, dengan para pakar-pakar dengan dikudetanya orang kafir ini yang jadi pemimpin, itu lebih banyak masalahnya, maka boleh mengkudeta. Namun sekali lagi, alu ala dikri kuntum tak, lamun Bukan kita yang berijtihad para ulama yang berijtihad Itu diantara Pak, kata ulama, syarat bolehnya mengkudeta. Pemimpin itu murtad, eh, atau yang bukan kaum muslimin. Dan yang kedua, pertimbangan masalah dengan masalah. Kalau dikudeta, namun kaum muslimin akan dibantai, dibatnya habis-habisan, masalahnya sedikit, sedangkan masalahnya lebih besar, maka harap untuk apa? diperintah. Apa yang dilakukan? Ya bersemoga. Ya. Kalau diperintahkan dalam hal yang baik, boleh ditaati karena keterpaksaan. Ya ini yang kita sampaikan tadi bedanya. Kalau ada pemimpin yang muslim dengan pemimpin yang apa? Kafir. Gubernur muslim, gubernur apa? Kafir. Kalau presiden yang kafir, yang kafir atau ya gubernur yang kafir, ketaatan kita bukan karena taat kepada Allah dan Rasulnya, karena terpaksa. Ya. Beda antara kita taat kepada pemimpin yang apa? Muslim. Kita taat kepada mereka karena kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Melaksanakan perintah Allah. Al-Imam atau tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah yang mengatakan eh, wala nakhruju alaihim. Eh, kita tidak boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim. Dan kita tidak boleh melengsarkan pemimpin kaum muslimin. Wa nara ta'atahum Ta'atallahi faridotan. Dan kita menganggap taat kepada pemimpin kaum muslimin termasuk taat kepada Allah dan itu wajib. Beda dengan kita mentaati apa? Orang kafir. Ada kebencian, ada pun orang muslim yang menjadi pemimpin ada kecintaan. Jadi beda, meskipun sama-sama taat, cuma taat ini apa? Karena eh, pertimbangan tadi. Kemadaratan yang lebih besar kalau kita apa? Tidak mau taat atau mengkudeta mereka. Jadi Sekali lagi, selama presiden itu masih muslim, apapun perbuatan dolimnya dia haram dikudeta. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam salah saya Muslim, dulu memang ada khilaf antara para salaf dalam menyikapi hal ini. Ada sebagian yang mengkudeta dan ini yang dipakai eh, ya, pegangan oleh sebagian kewaris kelompok teroris mengatakan dulu satu juga pernah mengkudeta. Kejadian Ibn As'ad, Az-Zubair juga demikian. Namun kata Imam Nawawi rahimahullah, ini adalah dahulu kala khilaf. Namun sekarang kata beliau ijma eh, ijma baca al khilaf ataupun eh, bisa dikatakan itu ijtihadnya mereka. Namun apa? Tetap kita ya la ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih. Tetap mendengar datang kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan sebagian ibadah. Ini kita baca ya sekali lagi kita mengetahui wala nara khuruj ala immatina wa ulati umurina kita tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Eh meskipun wa injaru, meskipun mereka berbuat zalim. Wala najau alaihim. Tidak boleh kita melaknat mereka, mendoakan jelek mereka. Wala nanzi'u yadan min fa'atin. Tidak boleh kita melengserkan mereka. Wa nara atau min fa'atillah. Dan kita menganggap taat kepada mereka termasuk taat kepada Allah. Faridotan sebagai bentuk yang wajib. Beda dengan eh, pemimpin yang yang kafir. Malam yang bimasi selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat wana diulang di sekolah hewan wal mu'afa dan kita doakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Ini ada tiga poin. Eh dalam ucapan Imam Tahawi ini ada tiga poin yang kita canumkan tadi. Yaitu apa? Eh mendoakan mereka dengan kebaikan, mentaati mereka dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Yang terakhir melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Ini merupakan salah satu yang juga ya selalu menjadi polemik setiap tahunnya antara ikut ya salah satu ormas atau ikut pemerintah dalam penentuan Ramadan ataupun ya Idul Fitri. Maka jawabannya kalau kita buka kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal jamaah ya seperti yang akan kita sampaikan dari ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu kita nukilkan dari Kitab secara Usul itikad al wal Jamaah oleh Imam Al-Alikai. Di jilid pertama di situ disebutkan akidah-akidah ulama-ulama al-sunnah. Akidah Imam Ahmad, akibat akhirnya Imam Madini, akidahnya Imam Sufyan as akidah Imam Bukhari. Eh, di antaranya itu disebutkan tentang masalah apa? Kewajiban kita sholat di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya sholat Idul Adha dan Idul Al-Fitr. Ya, di antaranya di sini kita bawakan ucapan Sufyan as rahimahullah taala kepada ya, uh, muridnya yang bernama Shu'aib. Ya Shu'aib, la yanfau kama katabta hatta tarsala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Shu'aib, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat si disyariatkannya, dianjurkannya, diwajibkannya sholat di belakang pemimpin yang baik maupun yang jelek, yang soleh maupun yang soleh, yang ahli sunnah ataupun yang ahli bidah. Selama pemimpin itu masih muslim, sholat di belakang mereka. Kemudian kata beliau, Qala Su'aib Sufyan berkata Sufyan kepada Sufyan, "Ya Abu Abdullah, as Apakah setiap salat harus di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata beliau, "La, walakin salatul Jum'ah wal Ijah." Akan ada salat Jumat dan salat Idul Adha dan Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Jadi, meskipun beda tempatnya, namun waktunya yang sama. Ikut pemimpin apa? Kaum muslimin. Apalagi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an. Apakah ada ya kewajiban taat kepada ormas, taat kepada yayasan atau kepada partai, tidak ada yang ada Pak. Ya yualadina amanu ati Allah wa rasul wa ulil amri minko. Demikian pula para sahabat jauh ketika mereka melihat hilal seperti kata Abdullah bin Umar radhiallahu anhu taraw annasu al hilala. Manusia mengaku-ngaku telah melihat hilal. Fa akhbatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu Aku pernah mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya aku melihat hilal. Aku melihat hilal juga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah, ya fasama eh, wa amarna siap. Rasul pun puasa dan beliau pun memerintahkan orang lain untuk apa? Berpuasa. Abdullah bin Umar tidak langsung menyebarkan puasa-puasa tidak. Diberitahukan kepada pemimpin kaum muslimin dahulu. Baru pemimpin kaum muslimin yang apa? Yang mengumumkan. Ini sebenarnya sesuatu yang ya dimaklumi dalam sejarah kaum muslimin. Yang menentukan Idul Fitri Demikian pula awal masa Ramadan, pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Apalagi juga apa ditekankan lagi dalam kitab-kitab akidah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Eh diantaranya yang disampaikan oleh Imam Sufyan Asari rahimahullah taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya kalau ada pertanyaan tafadhol. Thank kita sampaikan juga membawa peran kasiran kepada Ustaz Abdul Rahman Sayyid Abdul Ta'ala atas materi yang kita sampaikan. Monggo Ustaz minum dulu Ustaz. Kita yang dengarkan saja sampai nolak juga yang barangkali itu lebih dari dari kita yang dengarkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada banyak pertanyaan ini, kalau sudah semuanya mungkin 16 tidak selesai. Eh, tapi sudah saya perhatikan tadi ada beberapa pertanyaan yang sifatnya itu uh, eh, sama, meskipun berbeda redaksi tapi masuk pertanyaan itu sama. Baik, bahwa dari ibu barangkali pertanyaan yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah dikatakan keluar dari ketaatan kepada pemimpin jika suatu kelompok yang menentukan awal puasa atau idul fitri menjadi keputusan cepat beberapa kelompok? Iya. Yang sudah kita sampaikan tadi, ini paling tidak kita katakan ini bentuk penyimpangan dari ajaran eh, sunnah Rasul SAW dan juga para sah eh, sahabat Rasulullah Alaihi wasallam. Eh, meskipun kita tidak bisa memvonis ya, eh, orang itu keluar dari ketahanan pemimpin kaum muslim dalam artian sama tami tatan jadi paling tidak kita katakan itu bentuk penyimpangan dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kita pahami dari ucapan para ulama, paman farakal jamaah tasibran sama tamitan jahiliyah, yaitu mereka-mereka yang tidak sama sekali menganggap pemimpin tersebut, tidak lagi menganggap wajibnya taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin tersebut dalam segala hal. Itu yang dianggap telah ayat eh, farakal jamaah dan kalau jamaati mati dalam keadaan jahiliyah seperti kelompok teroris yang mereka sama saya tidak mau menganggap pemimpin kita. Eh, pemimpin kita dianggap kafir, tidak lagi apa ketatan kepada mereka ini yang dimaksud Islam paman farakal jamaah pamata pamita dan jahiliyah. Adapun yang sebagian menyisih tidak sampai keluar dari iman eh, farakal jamaah tersebut. Wallahu taala. Yang kedua, Ustaz, kenapa kita tidak dipulihkan demokrasi dengan mengikuti pemilu, tetapi setelah pemilihan selesai dan menghasilkan pemimpin yang baru atau yaitu seorang orang yang baru kita disuruh mentaati beliau dan menghormati ya. dan memuliakan beliau. Iya, sebagaimana kita sampaikan, kita hanya punya dalam agama ini qala Allah wa kalau Rasul. Kata para ulama, naduru dalil aina madara kita berputar bersama dalil kemana dalil itu berputar dalil menghalal, mengharamkan kita mengharamkan dalil menghalalkan kita menghalalkan sama dengan demikian ya kita mengatakan demokrasi bukan dari Islam demokrasi dari orang kafir ya hukum dari rakyat nur rakyat dan kepada rakyat sedangkan Allah mengatakan ini hukum ilah ilah sangat bertentangan dengan dengan Islam ya maka kita tidak ingin ya masuk ke dalam sistem tersebut yang jauh dari ajaran al-Islam itu sistem kufur. Jadi harus kita sampaikan. Akan tetapi, eh, Rasul mengatakan tadi, eh, meskipun pemimpin tersebut di eh, pilih dari jalan yang tidak syar'i, Rasul mengatakan wa in ta'amara alaikum abadun habasi. Eh, Rasul mengatakan tetap mendengar dan saat kepada mereka. Jadi bukan pakai otak-otakan, bukan pakai akal-akalan. Ajin bil wahyi agama dengan wahyu bukan dengan ya akal-akalan semata. Allah alam. Bisa kemelakaran, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah termasuk kewajiban kita yaitu mengikuti pemerintah kaum muslimin dalam hal puasa Arafah Ustaz? Allah Ta'ala dalam masalah ini ada dua pendapat ulama al wal jamaah yang satu berpendapat ikut negara Saudi Arabia karena Arafah ada di sana. Itu pendapat Syekh Abdul Bin Bas. Ya. Yang kedua pendapat Syekh Muhammad bin Sari Simit rahimahullah taala yang mengatakan ikut negeri masing-masing. Dan anak lebih condong kepada pendapat yang kedua ini yaitu di antara sebabnya karena lebih konsisten dengan ya apa yang kita sampaikan dari ulama salaf terdahulu mengikuti pemerintah kaum muslimin. Adapun kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan namanya saja puasa Arafah? Kan bisa nggak ada Arafah. Maka Syekh Utsaimin mengatakan ibrahnya itu ukurannya itu bukan tempat, namun ibrahnya itu adalah waktu tanggal 9 Zulhijjah. Ya, karena dikatakan kan Rasulullah yasul eh, motis amin Zulhijjah. Rasul itu puasanya tanggal 9 Zulhijjah dan tanggal itu semuanya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain sesuai dengan rukyatul apa hilalnya masing-masing. Kalau mungkin dikatakan lagi namanya Arafah ya namanya tempat bukan waktu. Ya, anak tanya kepada antum. Ya, antum mengenal istilah sebab turunnya atas uh, eh, ayat-ayat Al-Qur'an ada ayat makiyah, ada ayat madaniyah. Betul tidak? Apa ayat makiyah itu? Ayat yang turun di Mekah, gitu dah. Hah? Hah? Iya, sebelum hijrahnya ke kota Al-Madinah. Jadi ukurannya apa? Waktu bukan tempat. Jadi ya memang sekali lagi ini masalah khilafiyah. Memang kalau ini ya masalah khilafiyah antara ulama ya silakan mau pakai nih ya pendapatnya Syekh Abdul bin atau Syekh Utsaimin. Ini masalah khilaf. Cuma anak pribadi lebih condong kepada pendapat Syekh Muhammad Utsaimin. Puasanya dan Idul adanya ikut pemerintah kaum Ini yang lebih dekat kepada apa? pemahaman para salafus saleh dalam kitab-kitab akidah mereka bahwa salat Idul Adha Idul Fitri ikut pemimpin kaum muslimin masing-masing. Wallahu taala alam bukan ulang orang kan? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang telah dijelaskan berarti Ustaz ada kesimpulan yang penting bagaimana strategi kaum muslimin agar terhindar dari kedoliman-kedoliman pemimpin dan kebijakan-kebijakan mereka dalam berbagai bidang kehidupan dengan tanpa dengan tetap sesuai dengan ajaran sunnah wal jamaah. Ya, tugas kita semuanya sebagaimana kata Imam Ibnu Abi Is al-Hanafi faida arada ra'iyatu an yataqallasu min dul min dul min zulmi amir zalim falyatuqud kewajiban kita untuk kita menghindarkan diri daripada kezaliman kezaliman dalam hati yang paling besar yaitu syirik kezaliman antara kita dengan manusia sesama manusia atau meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan adzun eh, binafsi, eh mendolimi diri sendiri. Maka kita diingatkan segala kezaliman dan kita ya dakwahkan hal ini kepada rakyat semuanya agar mereka mau kembali ke jalan Allah sehingga mereka akan diberikan pemimpin yang baik dan akan memberikan kepada mereka eh, negara yang yang sebagaimana sebelum dahulu gemah gemah Allah janawi ya, yaitu Allah taala Pertanyaan selanjutnya, Ustaz kalau begitu pada keadaan atau kondisi yang bagaimana kita itu dibolehkan berjihad mengangkat senjata melawan pemimpin yang zalim. Ya, selama-lamanya tidak boleh mengangkat senjata, mengkudeta pemimpin yang zalim. Ya, selama dia masih muslim. Itu ijma ulama kata Imam An-Nawawi dan itu juga pesannya Rasul ketika membaiat para sahabat Rasul. Ya, wa ala la nunazi al-amru ahlahu. Selama masih muslim haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Nah, kita pemaparan ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ustaz sikap kita seandainya kepala kita kita itu orang non muslim? Iya, kalau kita tadi saya, saya sampaikan ya bisa untuk merubahnya dengan cara yang cara ini tidak mendatangkan masalah yang lebih besar, maka ya kita ganti dengan yang yang mungkin. Namun kalaupun tidak bisa dengan usaha yang yang yang benar, yang syar'i lewat jalur yang syar'i lewat jalur yang benar tidak bisa juga ya sudah. Eh dengan keterpaksaan kita taati dalam hal yang yang baik meskipun apa dalam hati kita tetap akan ada apa al-bara eh kebencian berlepas daripada orang tersebut ketaatan kita karena keterpaksaan dalam artian kalau kita nggak taat kita akan bermadarat mendapatkan madarat jadi kita taati karena apa eh kemadaratan itu yang eh, kita hindari. Namun kalau bisa memang eh, diusahakan untuk dirubah dengan pemimpin yang namun kalaupun tidak bisa ya sudah bersabar. Allah taala. Bisa kemulakan. Yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, seiring banyaknya partai-partai Islam yang bermunculan, sebenarnya apa Ustaz definisi dari partai Islam itu? Ustaz kemulakan. Ya, yang pertama dakwah salafiyah berlepas diri daripada partai-partai tersebut. Kita ketahui tadi kalau sistem ya, politik di negeri kita demokrasi itu dari orang kafir. Maka maukah kita masuk ke dalam kubangan eh, ya demokrasi yang penuh dengan kekotoran, kemunafikan, penuh dengan kelicikan, kecurangan. Itu menjadi rahasia apa? Umum sampai-sampai apa? Partai yang dikenal dengan kesuciannya terakhir apa? Kesandung kotoran sapi. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Iya, bahkan kepalanya, ketuanya. Akhirnya apa? Kaum muslim yang tercoreng namanya. Apakah ini namanya membela Islam? Eh, makanya dalam sejarah tidak akan mungkin partai Islam menang dalam sejarah kaum muslimin. Contoh yang paling konkret di Mesir, ya salah satu pencetus ya dakwah lewat politik adalah Ikhwan Muslimin di Mesir. Ya, Selama berpuluh-puluh tahun mereka berjuang masuk ke parlemen. Kemarin sukses menaikkan siapa? Muhammad Mursi sebagai presiden. Apakah sudah jadi presiden langsung masuk jadi negara Islam yang seperti Khulafa Rasidin? Hah? Dikulingkan lagi, pertumpahan darah lagi. Tidak akan mungkin sukses yang menyalahi sunatullah, sunahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kemenangan, kemenangan yang semu, namun akibatnya fatal. Di zair ketika mereka menang, eh, apa yang terjadi kehancuran sampai detik ini bekasnya masih ada. Sunatullah yang menyelisih sunnahnya Rasulullah tidak akan mungkin. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Man bana baitan min sakfihi, saqata saqfu ala bait, saqfa saqata saqfu ala rasi." Barang siapa bangun rumah dari atapnya, anda bisa bayangkan bangun rumah dari atapnya. Atapnya dilepas kenapanya? Hah? Kepalanya pasti sudah. Itulah yang mau dakwah lewat atas pasti akan hancur. Eh cepat atau lambat. Eh kalau kena sapi nggak tahu kena apa lagi itu. Eh kena perempuan dan seterusnya kan. Eh, ya ini kadang ya sungguh benar kata seorang sahabat Rasulullah Mu'ad bin Jawa atau yang lainnya beliau mengatakan as-sa'id manitu itu Orang yang berbahagia, yang sukses, yang menang itu yang bisa mengambil ibrah pelajaran daripada orang lain. Ini sudah tahu ya hancur gak akan mungkin bisa menang kalau lewat politik ya lewat partai tidak akan mungkin sunatullah Ya, kalau menang perutnya mungkin, ya itu sudah raja umum sudahlah. Ya, yang dapat porsi pasti ya, porsinya mahal itu sudah. Itu pasti dapat. Namun kalau untuk Islam ini belakangan, awalnya masalah gemar gemuk Islam Islam, namun kalau sudah di atas, itu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya raja umum. Kalaupun toh masih ikhlas, silakan mungkin bisa meraih kejayaan. Eh sudah apa? Terkotori dengan eh, politik-politik kemunafikan. lagi Anda tahu, eh, namanya politik, ya itulah. Bahkan yang jatuh ke dalam politik saja apa? Menyesal. Eh, dan ibrahnya juga salah seorang dai salafi di Mesir, bukan dai saya, ulamanya salafi di Mesir. Muhammad Hasan yang terkenal dengan khutbah-khutbah yang terkenal dengan masa Allah dahulu. Ketika muncul fitnah politik, eh, membangun partai salafi, apa yang dia ucapkan? Laknatullah ya ala siasa. Semoga laknat Allah bagi politik menyesal kenapa dia masuk politik. Ya. Itu sudah rahasia om. Cuma itulah walakin aksarana la yaqilun. Intinya ya, Islam punya politik namun politik yang ala kita wasuna bukan politik demokrasi, bukan politik apa? Eh bunglon ya. Kemarin eh pagi delay, sore apa? itu ya, Itulah eh politikus yang tidak ada ketetapan dalam ucapan ataupun keyakinan mereka selalu berubah-ubah sesuai dengan eh, kemaslahatan pribadi mereka. Nah, Nauzubillah bilang dzalik. Ya, kalau kita eh, dalam Islam tidak ada partai politik, ya. Karena partai politik menyelisih firman Allah, ya ayyuhal eh, wa tasimu bi jami'an wala Contohnya di negeri kita, berapa partai Islam yang ada? Apakah bisa bersatu? Ayat ah, itu termasuk larangan Allah SWT. wa taala ya wala tafarraqu wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu kalau mereka untuk Islam. Seandainya mereka untuk Islam, mereka pasti bisa bersatu. Namun urusannya apa? Ayat ah, itu kursi itu yang bergoyang itu yang enak. Ya kan? Iya, wallahu taala alam. Nah, iya. Saya tambahkan kalau pagi beli sore tempe jadi sampai tumpang. Wah, iya. Iya menghalalkan sendiri. Maka sapinya enak. ya, katanya istrinya Ustaz ini kepengen makan ikan, makan sendiri. Saya juga belum tahu sudah makan sampai tumpang sendiri baru tahu. Panitia ya, coba nanti coba ada nggak siang-siang nggak bertumpang? Eh, lanjutnya Ustaz apa Ustaz kami sebagai para suami nah, Masya Allah kami sebagai para suami ingin penjelasan apakah sama makna taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin juga berlaku dalam keluarga mendengar dan taat kepada kepala keluarga itu suami ya kita katakan wajib bagi suami atau wajib bagi istri untuk taat kepada suami meskipun ketika seorang istri membelot dari ketaatan kepada suami tidak bisa dikatakan sebagai khawarij. Ya, ya, ya. Jangan menuduh sembarangan. Ya tetap salah. Ya cuma ya sampai-sampai Rasul mengatakan lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas jauh jaujiha. Seandainya aku ya mau memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seorang yang lain, maka kau perintahkan wa nusuli kepada suaminya. Karena apa? Penekanan ya tentang ketaatan kepada para suami. Eh, namun dalam hal yang apa? Yang makruh Dan juga suami harus tahu kondisi, tahu kedudukannya. Jangan asal apa? Perintah wajib untuk apa? Kita hati harus seimbang dalam artian betul dia pemimpin. Namun pemimpin harus juga mendengar dari siapa? Rakyatnya. Jangan apa? Diktator Ya, terkadang banyak suami-suami yang apa? Diktator. Istrinya kayak apa? Ya, tidak ada harganya sama sekali. Punya usulan tidak diterima, padahal itu baik. Ya, maka apa? Eh, jadilah pemimpin yang yang baik juga. Ya, antum sebagai pemimpin harus betul-betul ala ilmin eh, tentang, tentang ya kepemimpinan antum dan juga tentang apa kondisi perintah antum dan juga kondisi eh, keluarga antum dan istri antum. Jangan menang-mentang ini ayatnya wajib arijal kawanan analisa Wajib untuk taat kepada suami. Kemudian antum mentang-mentang dan apa? menggelimi istri antum. Ini juga apa? Musibah. Dan ini yang sudah sering kita ya ya sering mendapatkan keluar dari sebagian al ummahat dan betul betul demikian suami-suami yang apa tidak layak jadi suami ya suami-suami yang ya mau enaknya sendiri ya isinya ban tulang eh bantang ban, apa istilahnya eh, banting tulang peras keringat cari nafkah eh suaminya eh pagi lagi tidur nanti siang sholat dua tidur lagi ya eh, apa seperti ini eh suami yang eh, layak di untuk di eh, jadikan sebagai panutan maka sekali lagi eh, harus kuasa pertengahan betul suami wajib taati namun suami juga harus tahu wallahualam kaum muslimin di negara kita ini diwajibkan untuk membayar pajak, baik pajak kekayaan maupun yang lainnya. Apakah hal tersebut tidak cukup seandainya kita hanya menunaikan zakat mal kita? Ya, kalau anda bisa terbebas dari pajak itu, alhamdulillah. Namun kalau nggak bisa, Hah? Apa yang masih berbuat? Eh, ya apa dari tangan tak tak sampai ya sudah. Nah, ala ikrah, eh karena keterpaksaan. Eh, coba aja antum eh nggak usah bayar pajak kendaraan itu. Hah? Gimana? Eh, yang betul kalau anda bisa menghijar, alhamdulillah. Eh, kalau nggak bisa, mau apa lagi? Eh, sebagian teman kalau di restoran itu, kalau ada tulisannya pajak berapa persen ya, dia bilang bisa nggak nggak pakai pajak. Kalau nggak bisa, saya nggak mau makan di sini. Ada yang sebagian mau, ya akhirnya makan. Tapi kalau dia mengatakan nggak bisa, itu aturan mainnya, itu ya nggak mau. Kalau bisa, kalau enggak ya sudah. Ya gimana lagi sudah. Nah, wallahu alam. Jadi ya, kadang ada sikon-sikon yang memang ya tidak bisa kita lari dari situ. Wallahu alam. Apakah dengan membayar zakat mal sudah cukup Ustaz mewakili zakat mewakili zakat? Ya sebenarnya zakat tidak ada, pajak tidak ada kaitannya dengan kewajiban kaum muslimin yang ada zakatul mal. Cuma masalahnya kan eh beda ya, atau bedakan antara ya melaksanakan hukum syar'i dalam ya, masalah ini dengan hukum yang ada di pemerintahan kita anu nggak usah terlepas dari pemerintahan hukum pemerintahan kita Ya, kalau memang bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya bagaimana? Sebenarnya cukup sudah dalam Islam harta yang ada itu harta apa? Yang wajib dikeluarkan zakat teman, nggak ada pajak-pajak itu. Eh pajak itu sangat mendolimi. Eh, rakyat kecil kalau dalam Islam kan zakat tidak untuk orang miskin, namun pajak untuk siapa? Semuanya. Ya. Allah taala. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah peraturan harusnya menyalakan lampu pada kendaraan roda dua, pakai helm di segala tempat, ini juga termasuk hal yang wajib untuk ditaati. Jazakumullah khairan. Ya kalau di rumah jangan pakai helm. ya, segala tempat, segala tempat di mana orang pakai helm. Ya, memang sekali lagi sudah kita sampaikan peraturan-peraturan yang ubah pun wajib untuk kita apa? mentaatinya. Namun bukan berarti ya, yang nggak pakai helm dikatakan kewaris janda ya, juga. Cuma salah. Ya, apalagi itu demi kemaslahatan kita juga. Eh, demi kemaslahatan kita juga. Eh, kita bisa ya mungkin pernah mendengar bagaimana orang yang kecelakaan eh, tanpa helm, ya eh, kegarotan sebagainya. Kemaslahatannya untuk kita sendiri kalau kita mau mentaati. Wallahu taala alam. Eh, mungkin juga kita sampaikan ya orang kafir pun, eh orang-orang kafir saja itu mereka masya Allah disiplin dalam masalah hal itu Eh, seperti yang mungkin sampaikan tadi, ya saya pernah sekali ke Jepang, bukan kita membanggakan negara orang kafir, cuma orang kafir eh, mau mentaati peraturan yang itu demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Kenapa kita kaum muslim tidak mau mentaati peraturan? Eh, bukan kita membanggakan orang kafir, cuma perbandingannya dalam masalah ini. Orang kafir mau, ya eh, mereka berpikir ini demi kemaslahatan mereka. Namun kita mengapa nggak mau berpikir seperti itu? Meskipun apa kita punya ziyadah, punya kelebihan, yaitu itu termasuk ibadah kepada Allah. Jadi kita pakai helm, niatnya ibadah. Untuk apa? Hah? Mendengar tentang kepada Pak pemimpin, kaum muslimin bukan sekadar apa terpaksa begitu saja. Kalau terpaksa nggak dapat pahala. Namun kalau niatnya untuk ya mendapatkan pahala dari Allah innamal amalu bin niat niatnya untuk mentaati pemimpin kaum muslimin itu saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa? Ya tentunya kalau pakai kenal kalau di rumah ya jangan lepas. Ya jangan di mana-mana pakai helm. Ya, Allah wallahu a'lam. Jazakumullah iya. khairan Ustaz. Tinggal satu ini. Ada pertanyaan. Atau dua, dua pertanyaan tapi yang satu kayaknya sudah terjawab tadi karena tentang puasa Arafah. Tinggal satu saat ini pertanyaannya. Ini di tempat yang 11 kurang lebih demikian. Ustaz Ustaz tadi menyebutkan adanya para ustadz yang terang-terangan mendukung salah satu capres mereka tetap menjelek-jelekkan presiden yang terpilih sekarang. Itu apakah tulisan yang dahulu apa yang sampai sekarang juga masih ada? Ya, Maka yang belum dihapus di bagian Iya. Kalau mau langsung hubungi anak-anak mau sebutkan sekarang juga, namun nggak di hadapan umum. Ya, namun ada ya, di, di webnya sampai detik ini dan makalnya sangat banyak sekali. Ya, eh, kalau mau ya kita nggak mau ya terlalu parah lah keadaannya, terlalu mana karena sudah panas ini jadi kalau mau ya datang ke anak, anak sebutkan webnya nanti. Kalau bisa dibuka langsung sekarang. Nah, wallahu a'lam. Ya, Demikian para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT dari beberapa pertanyaan yang masuk ada selembar atau ya. seliwar ada pertanyaan ini. Tapi ini di luar materi kayaknya. Allah itu disembah atau diibadahi Ustaz karena konteks orang Indonesia, terutama di Jawa, raja-raja itu disembah tetapi tidak diibadahi atas penjelasannya Ustaz Profesor. Ya, walau taala alam ini sekedar permainan bahasa saja yang tidak terlalu ya, ya penting signifikan eh karena Ya, secara bahasa pun ketika kita membahas Allah punya wajah, kita juga punya wajah. Apakah sama? Hah? Ya, persamaan dalam bahasa tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Ini terlalu, eh, alam, kalau menurut anak pribadi, terlalu berlebih-lebihan. Eh, jangan terlalu membahas seperti ini. Seperti yang contohnya juga, yang sering kita mendapatkan di SMS itu, eh, kita kalau menulis insya Allah pakai apa? Dipisah Jangan di digandeng, terlalu tanatur. Eh, ini bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Kalau bahasa memang dipisah in, ya sa, ya pakai dipisah. Ini ada beredar. Eh, kalau pakai insa bisa kufur kita. Nah, udah bilang minjal Eh, kalau insa itu digandeng kata mereka, eh, kita nulis insya Allah digandeng itu bisa kufur. Eh, karena apa? Karena bahasa Arab itu dipisah. Dia nulisnya itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab dipisah. Kalau bahasa Indonesia terserah. Eh kan gitu. Ini hak kita kok. Ya. Cuma ini ya terlalu eh, di bagian itu dasar kita ini terlalu berlebihan. Padahal Allah Rasul mengatakan hal akan mutaratin berlebihan. Ini apa ya bedanya sembah dengan ibadah sama ya. Insya Allah ya antara ibadah dengan disembah yang penting apa tahu hakikatnya. La ma'budu bihaqqin Allah tidak yang berat disembah, ibadah kecuali Allah. Ya, apakah antum menyembah sama dengan menyembah pangeran, menyembah ya raja? ya, sama, hakikatnya beda. Eh, persamaan dalam bahasa kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? hakikatnya. Intinya la taghlu wa la tatanaffa'u. Jangan berlebih-lebihan, jangan ya istilahnya kayak orang ahli kalam, terlalu apa ribet ya. Bulat istilahnya begitu. Ya itu yang mungkin bisa kita sampaikan dan apa yang kita jawab kurang lebihnya ana mohon maaf dan jazakumullah khair atas perhatiannya wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu pengajian kita untuk dua hari ini yang kita sampaikan sekali lagi jazakumullah dan kepada Ustaz Abdurrahman Bayi atas materi yang telah beliau sampaikan dan juga kepada para hadirin, para hadirat yang hadir di pengajian ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan Bapak dan Ibu untuk kajian sudah yang sudah